pada bab yang lalu beliau menukilkan ayat wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ini mereka yang melakukan kesyirikan itu nah yakni menempatkan posisi yang mereka sembah itu sebagai sesuatu yang berakal yang mampu mengabulkan yakni yakni apa yang dikatakan berakal mampu mendengar mengucapkan kemudian membalas mengabulkan itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa namanya menyebutnya wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajib. Di dalam bab ini beliau menukilkan ayat ayusyrikuna ma la yakhluq, sesuatu yang tidak bisa me mencipta wahum yukhlaqun. Semakin direndahkan bahwa segala sesuatu yang mereka sekutukan itu itu tidak bisa mencipta diumpamakan seperti benda benda mati, betul-betul mati, jamat. Nah, patung-patung yang mereka seru ataupun bahkan makhluk orang-orang saleh yang mereka seru la yakhluqu syai'an. Itu tidak bisa mencipta. Ini disebutkan juga di dalam ayat-ayat yang lain ketika Allah memberikan perumpamaan ya dengan makhluk yang sekecil itu. Allah menyebutkan ya, ya ayuhan nas duriba matalun fastami'u Wahai manusia, sudah dibuatkan perumpamaan, contoh, tamsil. Maka perhatikanlah, fastami'ulah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah. Apa yang kamu seru, sungguh yang kamu seru selain Allah itu, lan yakhluqu dzubaba. Tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lah, lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka bersatu baik itu malaikatnya yang mereka sembah, para nabinya, jinnya, benda-benda mati, matahari, bulan dan bintang itu lain yakhluqu dubaban. Mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lah lalat walaupun mereka bersatu padu. Wa yaslubuhum dubabu syai'an minhu syai'an la yastanqidhuhum min. Wa yaslubuhum dubabu syai'an la yastanqidhuhum min. Apabila lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, hinggap di hidungnya, ya, di jasadnya, di tubuhnya. Mereka tidak mampu untuk menepisnya atau menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat lalat tersebut. Dha'fat talib wal matlub. Alangkah lemahnya at-talib yang meminta dan yang dimintai. Ini rendah semakin direndahkan. Nah, layak yakhluqu syai'an. Lah kalau dia, dia tidak mampu untuk menciptakan sesuatu, wahum lakun. Kenapa harus disekutukan? Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak mampu untuk menolong orang-orang yang berdoa kepada mereka dan tidak pula mampu untuk menolong dirinya sendiri. Di dalam surah Al-Hajj itu tadi. Wa yaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhum min dha'afat talib wal matlub. Wa qawlihi bab wa qawlihi walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kamu seru, apapun yang kamu seru selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Sama sekali mereka tidak kuasa, tidak memiliki, tidak mampu untuk menciptakan sebagian dari kitmir. Itu tadi kitmir, apa namanya kulit ari, kulit putih itu, selaput yang membungkus biji biji kurma itu, kitmir. Jangankan yang besar, kecil saja mereka tidak memilikinya, tidak menguasainya. Apalagi alam semesta. Nah itu yang dikatakan mereka para ulama dengan ayat itu yang di dalam surat Sabah. Lidu'ul ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama' wa ma lahum minhum wa ma lahum minhum nah, wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min zahir. Setelah disebutkan oleh Allah, jangankan sebenarnya ini kitmir sebesar biji darah pun di langit dan di bumi mereka tidak puasa, tidak memilikinya secara terpisah. Secara terpisah berdiri sendiri, entah itu sebagai pencipta atau penguasa dari yang sebesar biji darah. Jangankan kitmir, dari yang sebesar biji darah pun mereka tidak mampu, tidak menguasai. Nah, kemudian ditepis lagi oleh Allah, dibantah lagi oleh Allah. Mereka itu bahkan wa ma lahum fihi min syirk, tidak punya andil, tidak punya saham di dalam kepemilikan di alam semesta ini. Artinya ikut nebeng, ikut serta menguasai, mengatur alam semesta. Ini juga dinafikan oleh Allah. Wa ma lahum minhum min zahir. Sebagai pembantu. Anggapannya, artinya diterangkan oleh para ulama, ya orang-orang ini terang ditanyakan kepada orang-orang musyrikin itu. Apa pandangan kalian, penilaian kalian terhadap segala sesuatu yang kalian seru selain Allah? Yang kalian serahkan korban kepada mereka. Yang kalian panjatkan doa kepada mereka. Minta enam syafaat, istighasah, isti'anah. Menyerahkan nazar kepadanya. Sembelihan. Kemudian ibadah yang lain, sujud. Nah, apa pandangan kalian tentang yakni segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah ini? Apakah itu para malaikatnya, nabi, habaibnya, wali-wali? Apakah mereka yang menguasai alam semesta ini secara terpisah? Apakah mereka yang menciptakan alam semesta ini secara terpisah? Punya, memiliki berhak, memiliki ya, memiliki kepemilikan apa, mempunyai kepemilikan di alam semesta ini. Kata Allah, walaupun sebesar biji darah mereka tidak punya hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ma'ana al-qatim wallahu al-mu'ti. Karena bukan beliau pemilik pemiliknya. itu ditepis oleh Allah dalam ayat tersebut. Kemudian barangkali atau mungkin orang-orang yang melakukan kesyirikan ini memandang bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah ini, wali-wali yang mereka panggil selain Allah ini punya andil di alam ini. Barangkali kalian melakukan syirikan, berdoa kepada makhluk-makhluk ini, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Mungkin kalian menganggap bahwa makhluk-makhluk ini, wali-wali ini punya andil di alam semesta, mengatur alam semesta. Punya saham mencipta, ikut serta mencipta bersama Allah, ikut serta bersama Allah mengatur alam semesta. Apa mungkin seperti itu? Ini juga dinafikan oleh Allah. Nah, <clears throat> nah. wa ma lahum fihi min syirk. Atau barangkali mungkin kalian menganggap bahwa sesembahan-sesembahan tadi itu membantu Allah di dalam mengatur alam. Ini pun juga ditolak oleh Allah. Yang terakhir syafaat. Barangkali kalian menganggap nah bahwa makhluk-makhluk yang kalian sembah itu adalah ajudan-ajudan Allah yang menyampaikan kepada Allah hajat manusia, makhluk yang tidak diketahui oleh Allah Hingga mereka datang melaporkan kepada Allah, menyampaikan kepada Allah hajat makhluk kepada Allah. Ini pun ditepis oleh Allah. Tidak bisa mereka memintakan syafaat kecuali dengan izin izin Allah. Jadi nah, tidak ada lagi alasan untuk mereka melakukan kesyirikan. Apa yang mereka menjadikan alasan? Nah, itu semua sudah dipangkas oleh Allah mulai dari hal-hal yang besar sampai yang sekecil-kecilnya kata para ulama. kata uruqat syajarati an qulubi musyrikin. Nah, dengan ayat dua ayat itu Allah memutus memangkas akar-akar gurat -akar kesyirikan di dalam dari dalam hati orang-orang yang berbuat berbuat syirik. Nah, itu kalau mereka mau memikirkan. Nah, nah ini kalimat-kalimat yang disebutkan dalam apa dalam ayat ini juga waladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir semakin menunjukkan bahwa apapun yang selain Allah segala sesuatu selain Allah itu bisa berupa malaikat bisa berupa nabi, bisa berupa para wali, jin, nah, binatang, tumbuhan atau benda-benda mati. Mereka mayam likuna min kitmir. likuna min kitmir. Qala wa fi sahih an Anas di dalam sahih Sahih Bukhari, Muslim juga. Nah. Qala syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ini tadi secara umum. Semua. sekarang ini secara khusus. Nah, kalian yang sering panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syafaat kepada beliau. Berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat rubaiyatuh. Kemudian patah Tepat Pecah rubaiyatuhu gigi seri beliau. Faqala kata beliau sambil mengusap wajahnya berlumuran darah kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana beruntung suatu kaum yang melukai wajah nabi atau melukai kepala nabi nabi mereka. Apa ini walaupun ini dalam bentuk pertanyaan beliau menganggap binasa nah seakan-akan mereka dia apa di beliau khawatirkan mereka akan mendapatkan ke kebinasaan kecelakaan nah karena melukai wajah atau kepala nabi nabi mereka panazalat. lalu turun ayat laisala kaminal amri syai'un nah tidak ada padamu urusan ini sedikit pun punya andil kamu tidak punya hak bukan kamu yang mengatur wahai nabi sallallahu alaihi wasallam Urusan ini bukan di tangan di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung ruginya mereka bukan di tangan di tangan beliau. Ini menepis artinya tadi dari perkara-perkara yang umum. dan nah, atau misalnya apa namanya? Nah, taruhlah kalau yang di atas itulah benda-benda mati yang disembah patung-patung. Nah, sekarang hatta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak punya andil, tidak punya urusan di alam ini punya punya kekuatan. Laisa kaminal amri syai'un. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر Beliau mendengar Rasulullah SAW ketika mengangkat kepalanya dari rukuk di rakaat terakhir salat subuh. Beliau berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Mendoakan laknat untuk si fulan, si fulan, si fulan. Ba'dama yakulu sami'allahu Allahu liman hamidah. Kunut. Kunut witir ya Rabbana walakal hamd setelah itu beliau melaknat Sofwan bin Umayyah Suhail bin Amr ada beberapa orang lagi subhanallah mereka yang disebut oleh Rasulullah dalam laknat itu masuk Islam dan baik Islam nah fa'anzalallahu lam laisa laka minal amri syai' wa fi riwayatin yad'u ala Sofwan bin Umayyah Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham nah sepupu dan kerabat ini mereka. Nah, zalat laisa kami minal amri syai'un. Tidak ada bagimu sedikit pun dalam urusan ini ya andil ataupun hak untuk nah, campur tangan. Ini kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam Allah tegur yang demikian. Dalam urusan alam di alam ini Rasulullah tidak punya andil. Lalu kenapa mereka mengatakan ya man la man ya nah, man aludu bihi yakni doa yakni pujian-pujian ini apa namanya dibuat oleh Al-Busiri dalam kasidahnya. Nah, sampai meminta perlindungan, diselamatkan, dapatkan faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap bencana. Maliman alu dubihi siwaka. Tidak ada bagiku untuk berlindung kecuali hanya kepadamu. Dalam setiap berbagai kejadian yang menimpa merata sampai dia kemudian menyebutkan nah wa min judika dunya wa darrataha wa min ilmika ulumul lauh wal wal qalam di antara kedermawananmu karena kedermawananmu lah karena kepemurahanmu lah dunia dan seisinya ini dengan perhiasan-perhiasannya dan di antara ilmu engkau adalah ilmu yang ada di dalam lauh dan qalam nggak ada lagi bagian untuk Allah ilmu Rasulullah yang punya kan perbendaraan punya kekayaan alam semesta tangan Rasulullah atau para ulama dia tidak memberikan bagian sedikit pun untuk Allah semuanya milik Rasulullah nah sementara Allah menyatakan laisa minal amri syai ketika beliau terluka kepalanya ketika beliau melaknat orang-orang yang disebutkan dalam hadis laisa minal amri syai'un nah, wa fihi an Hurairah radhiyallahu anhu Qala qama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina unzila alaihi أنزل anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat diperingat berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Qala beliau naik ke Jabal enam ke Bukit Safa memanggil penduduk Quraisy ya ma'asyaral Quraisy setelah mereka berkumpul atau kalimatan nahwaha atau kalimat yang sejenis seperti itu juga panggilan. enam beliau panggil satu persatu. Enam ishtarau anfusakum tebus diri diri kamu. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari Allah. Umum, masyarakat Quraisy itu adalah sepupu-sepupu beliau, kerabat-kerabat beliau. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyyatu ammatu ammatu Rasulillah, ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a kepada Abbas pamannya kepada bibinya Sofia. Kemudian Rasulullah kembali langsung kepada, kemudian kepada orang yang paling dekat dengan beliau, paling beliau cintai, putrinya. Wa ya Fatimah bintu ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari Allah. Diterangkan para ulama, kalau orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan orang-orang yang berhak seandainya Rasulullah yang memiliki syafaat Rasulullah yang menguasai syafaat dan beliau ber, yani, boleh memberikan syafaat itu kepada siapa saja tanpa izin Allah, maka yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat lebih dahulu adalah orang-orang Quraisy. Karena mereka adalah orang yang terdekat dengan beliau. Siapapun tentunya akan teringat dengan keluarga kan gitu. Akan teringat dengan keluarganya. Itu yang lebih dahulu untuk dia selamatkan. Nah ini ternyata Rasulullah SAW menyatakan mulai dari orang-orang yang dekat dengan dia, kerabat-kerabatnya, orang-orang Quraisy. Istarau anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari Allah. Sampai kepada bahkan putrinya sendiri. Sayyidatu nisa'il alamin. Pemuka pemimpin wanita-wanita seluruh dunia. Beliau tidak mampu untuk menyelamatkannya dari Allah sedikit pun. Panah min babi aula. Nah, kita lebih-lebih lagi seandainya tidak karena rahmat Allah maka tidak akan mungkin kita mendapatkan pertolongan di akhirat nanti. ya, nah ini menepis. kalau mereka yang berdoa kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, ini orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah. Rasulullah sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan mereka dari Allah. Mereka disuruh oleh Rasulullah tebus diri kalian dengan tauhid, dengan iman, dengan amal, amal saleh. Nah, ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Baik ini dulu. Insya Allah kita baca keterangan Syekh Saadi insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Paham ya? Insya Allah bab ini bab yang kelanjutan dari bab sebelumnya. Nah, kalau apa namanya ini tentang apa namanya untuk menegaskan bahwa mereka yang menyembah segala sesuatu selain Allah itu betul-betul adalah sesuatu yang rendah sekali, tidak ada nilainya, lemah. Nah, seperti yang dalam ayat tadi yang surat Al-Hajj, dha'ufat talib wal matlub. Siapapun yang mereka seru, malaikatnya ataupun nabi nabi-nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma hamdik. Asyhadu ilaha illa